ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahim qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Faslun fil wara'i halit ta'allum. Fasal menjelaskan tentang kewaraan semasa belajar. Kita akan bahas perihal sesuatu yang menjadi syarat di antara syarat-syarat utama seorang talibul ilm itu berhasil meraih prestasi tertinggi dari belajarnya yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semua yang semacam itu <clears throat> dan semoga Allah jadikan ilmu yang kita pelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat untuk diri kita maupun bagi yang lain. Amin ya rabbal alamin. Jadi <clears throat> kita belajar kitab Ta'lim alim ini bertahun-tahun, 10 tahun lebih belum hatam-hatam. Jadi seakan-akan untuk menjadi orang alim itu sulit sekali. Maka jawabannya adalah memang benar demikian. Karena orang alim itu sedikit. Kebanyakan bukan orang alim orang alim yang bermanfaat itu sedikit. Kebanyakan bukan orang alim yang tidak bermanfaat. Yang banyak itu alim yang tidak manfaat. Mencari orang alim yang mengamalkan dengan ilmunya. Dan bermanfaat dengan ilmunya. Itu sedikit. Oleh karenanya, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, An-nasu kulluhum halka. illa al alimun. Wal alimuna kulluhum halka. illa al amilun. Wal amiluna kulluhum halka. illa al mukhlisun. Wal mukhlisuna ala khatarin azim. Jadi semua manusia dalam keadaan binasa. Kecuali yang tahu saja. Dan semua yang tahu juga akan berada dalam keadaan binasa kecuali bagi yang mengamalkan saja. Yang mengamalkan pun juga dalam keadaan binasa, kecuali bagi mereka yang ikhlas mengamalkannya. Dan mereka pun masih dalam keadaan bahaya. Jadi begitulah suatu kebaikan itu tidak mungkin kita raih dengan mudah. Tapi harus kita melewati sebab-sebab, syarat-syarat, perihal-perihal yang menjadi sebab kita berhasil maka Musannif rahimallah beliau memberi kita kiat-kiat untuk menjadi seorang yang alim beneran. Seorang alim yang benar-benar dipuji di dalam Al-Quran. Seorang alim yang katanya Nabi dalam hadisnya, La yashfa' yawmal qiyamah illa salasa al-anbiya, summal ulama, summa syuhada'a. Ah, menjadi ulama yang semacam itu, yang dikatakan juga dalam hadis Nabi SAW, <coughs> إذا اجتمع العالم والعابد على الصراط فقيل للعابد ادخل الجنة وتنعم فيها بعبادتك <coughs> وقيل للعالم كيف hatta tashfa'a liman ahbabta. Jadi ketika dua golongan ini lewat sirat, maka pasti ada sebuah seruan yang berseru kepada mereka. <coughs> yang pertama golongan ahli ibadah. Setiap kali melewati sirat, maka ada seruan yang diucapkan dan diserukan kepada mereka ahli ibadah. Wahai ahli ibadah. Mereka yang ahli puasa, ahli sodako, ahli e, eh, sholat, ahli akhlak yang baik, ahli Quran dan sebagainya. Itu diserukan kepada mereka. Wahai ahli ibadah, cepat-cepatlah kalian melintas di atas sirat ini. Dan masuklah ke dalam surga serta nikmati isinya. Karena ibadah yang telah kalian lakukan selama di dunia. Tapi setiap kali ada golongan ulama yang melewati sirat, maka ada seruan pula yang berseru kepada mereka. Wahai para alim, berhentilah engkau di sana. Tetaplah engkau di sana, sehingga engkau berikan syafaat sebanyak-banyak kepada siapapun yang kau kehendaki. Nah, jadi, berbeda antara kemuliaan yang pertama dengan kemuliaan yang kedua. Kemuliaan yang kedua itu kemuliaan yang masih banyak melubar kebaikannya. Karena rahmatnya Allah, maka kebaikan yang melubar itu diperintahkan untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak atau yang mau menerima sesuai dengan yang pernah berbuat baik atau yang pernah berkesan baik kepada para ulama selama di dunia. Nah, itulah perbedaan antara keduanya. Oleh karena itu, <clears throat> menjadi orang alim yang hakiki, menjadi orang alim yang sebenarnya itu di antara kiat yang harus dilewati adalah bab ini yang akan kita bahas ini. Apa itu? Warok. Jadi warok itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat jarang pada zaman sekarang ini. Bahkan Al-Habib Alwi bin Syihab mengatakan bahwasanya warok sudah sedikit sekali melekat pada sifat manusia. <clears throat> Dan kalaupun ada, maka warok mereka itu seperti waroknya anjing. Jadi yang dimaksudkan dengan warok di sini adalah menjauhi sejauh-jauhnya segala hal yang mendekati kepada syubhat atau haram. Menjauhi sejauh-jauhnya semua hal yang mendekati perbuatan haram atau syubhat, perbuatan syubhat atau haram, nah, itu adalah warok sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al halalu bayyin wal haramu wa bainahuma umurun mustabihat faman istabra al dinihi faman faman istabra al dinihi faqad istamsaka bil urwatil wusqa nah, ini istabra al dinihi nah, jadi berusaha kita tahu sudah yang namanya haram jelas yang namanya halal jelas di antara keduanya itu syubhat jadi seseorang yang waro itu berusaha untuk menghindari segala hal yang syubhat yang masih belum jelas keharumannya maupun kehalalannya. Artinya apa? dia tidak mau melakukan sesuatu kecuali yang pasti halal, yang pasti boleh, yang belum masih yang masih meragukan boleh tidaknya, yang masih meragukan halal haramnya itu mereka tidak mau melakukannya. Itu artinya wara. <clears throat> Katanya Abu Alwi bin Syihab, waroknya orang-orang sekarang ini seperti waroknya anjing. Tahu anjing nggak? Tahu semua kan? Pernah lihat anjing ketika kencing? Nah, coba lihat. Perhatikan. Kencingnya anjing beda dengan kencingnya binatang yang lainnya. Dan kencingnya binatang beda dengan kencingnya manusia. Kalau kencingnya manusia kan di kamar mandi. Kalau binatang di luar kamar mandi kencingnya anjing beda dengan kencing hewan yang lainnya. Kenapa? Coba perhatikan. Kalau anjing itu kencing, itu kaki satunya yang di belakang itu, itu diangkat satu. Tahu Eh, diangkat satu. Kenapa? Untuk menghindari. Tapi dia sendiri, habis itu dijilat-jilat dan sebagainya. Ya, sama aja. <laughs> Jadi, dia itu berusaha untuk melepaskan, menjauhkan dirinya daripada najis. Tapi dia sendiri kumpul sama najis. Nah, itu. Nah, jadi orang zaman sekarang seperti itu. Jadi mau warok itu susah. Banyak orang yang baik tapi warok sedikit. Banyak orang yang akhlak baik tapi yang warok sedikit. Banyak orang yang kaya raya tapi yang warok sedikit. Nah, coba lihat bagaimana waroknya orang-orang dahulu. Kita ambil contoh seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Mantunya Nabi, datuknya para habaib yang ada sekarang ini suami daripada wanita yang paling dicinta oleh Sayyidatina oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh, Melebih dari semuanya, melebihi daripada istrinya, melebihi dari semuanya Sayyidatul Fatimah Zahra dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayahnya sendiri yang menjulukinya dengan Ummu Abiha. Jadi ayah daripada ibunya sendiri. Kenapa? Semenjak meninggalnya Sayyidah Khadijah, maka semua yang mengurusi keperluan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka beliau ini. Dari semenjak kecil sudah bekerja untuk ayahnya. Dia menyelamatkan Nabi daripada orang kafir siapa? Beliau. Yang ketika Nabi SAW sedang bersujud di depan Ka'bah, tiba-tiba datang orang kafir itu dari dekat Gurais. dengan membawa kantong atau babat yang berisi dengan kotoran unta yang sudah berada di sampah tiga hari tiga malam. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana baunya. Lalu diangkat di atas kepala Nabi, kemudian diuraikan isinya, diburaikan isinya di atas kepala Nabi. Maka siapa yang menyelamatkan Sayyidatina Fatimah Zahra? maka dibersihkan oleh Sayyidatina Fatimah Zahra. kemudian disucikan eh, kepala yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ah, dan kepada beliaulah Nabi SAW berpesan dan pesannya itu sampai sekarang ternyata terbukti. Jangan kau sedih wahai putriku. Karena apa? Agama yang dibawa oleh ayahmu ini adalah agama yang benar. Suatu waktu nanti agama yang aku bawa ini akan sampai pada seluruh rumah baik yang terbuat daripada batu atau yang terbuat daripada bulu atau yang terbuat daripada kayu semuanya akan dengar dakwahku ini dan subhanallah sekarang sudah terlaksana tidak ada di dunia satu orang pun kecuali pasti mendengar yang namanya Islam siapa yang menyebarkannya Allah melalui siapa mereka sendiri setelah adanya kejadian WTC itu justru menjadi sebab orang banyak tahu Islam dan justru menjadi sebab banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam Islam karena namanya Islam itu tidak mungkin dibantah. Namanya agama Islam itu adalah sebuah konsep agama yang sangat luar biasa, tidak ada nilai kekurangannya nggak ada sama sekali. Dilihat dari apapun, dipandang dari segi apapun, diteliti bagaimanapun tetap tidak akan bisa ketahuan kurangnya itu nggak ada. Semuanya sempurna. Walaupun mereka berusaha menjelek-jelekkan kaum muslimin dan agama Islam ini dari segi syariat-syariat apapun tapi tetap pada dasarnya kenyataan yang ada itu sesuai dan sinergi dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam syariat ini. Nah, ini beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini pernah satu waktu ketika menjabat sebagai Amirul Mukminin <clears throat> radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah <clears throat> tiba-tiba beliau itu berjumpa dengan seseorang yang dipekerjakan oleh beliau untuk menjaga Baitul Mal. Kelihatan Sayyidina Hasan baru keluar dari Baitul Mal. Siapa Sayyidina Hasan putranya dan putra tercinta daripada Sayyidina Fatimah Zahra. Sekaligus cucu yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga <clears throat> beliau sering naik ke atas punggung Nabi ketika Nabi sholat sehingga Nabi SAW memanjangkan sholatnya karena cintanya beliau kepada kedua cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini. Ini Sayyidina Hasan nih keluar daripada Baitul Mal datang Imam Ali karena melihat Sayyidina Hasan bawa sesuatu maka kemudian Imam Ali memanggil kepada penjaga Baitul Mal aku melihat tadi Hasan keluar daripada Baitul Mal ini apa yang dia lakukan tadi Imam Sayyidina Hasan itu datang ke sini untuk meminjam madu. Satu retail yang akan digunakan untuk menghormat tamu di rumahnya. Dia nggak dapat madu itu besok mau diganti katanya. Besok mau diganti setelah pasar buka. Oh begitu. Panggil dia. Panggil Sayyidina Hasan. Begitu datang kepada ayahnya Sayyidina Ali kalau Allah Maka tanya apa yang kau ambil daripada Baitul Mal? aku meminjam madu. Kau pinjam kepada siapa? Aku pinjam kepada si Gumbar. Gumbar itu yang menjaga itu Baitul Mal. <clears throat> Apakah dia pemiliknya? Kalau tidak. Siapa pemiliknya? Kaum muslimin. Ah, berarti kamu harus izin dulu kepada seluruh kaum muslimin baru kau ambil. Kembalikan. Demi Allah aku bersumpah. Kalau sumpah wajahmu itu tidak sering dicium oleh Nabi SAW, maka niscaya aku akan tempeleng dengan tanganku ini. Ini adalah warok yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu waktu pernah Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan kumpulan harta zakat yang akan dibagi-bagikannya oleh beliau. Di antara harta zakat tersebut ada sebuah kurma. Maka diambil oleh Sayyidina Hasan dimakannya. Kelihatan oleh Nabi eh, oleh Nabi SAW. Maka kemudian kata Nabi, keh, keh, keluarkan, keluarkan. Sampai dimasukkan tangannya Nabi ke dalam tenggorokannya supaya keluar isi apa yang telah dia makan tadi. Lalu dia katakan, wahai anakku, ini kurma adalah zakat dan kau serta keluarga Nabi tidak berhak untuk memakannya. Coba lihat bagaimana Nabi SAW. Hanya satu kurma. Hanya satu kurma. Tapi lihat bagaimana kewaraan beliau. Kenapa dikatakan hanya satu kurma? Jangan katakan hanya satu kurma. Karena satu kurma itu lebih daripada satu biji atom. Bahkan ribuan biji atom bahkan lebih daripada itu. Ada katanya Nabi SAW melihat bagaimana, eh, keluarkan. Dan kemudian Nabi SAW menggantinya. Dikeluarkan, kemudian diganti. Nah, itu diantara warok yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada keluarganya. Lihat bagaimana Syaikh Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah di mana beliau itu setelah menjabat menjadi seorang khalifah yang beliau sendiri tidak mau Bukan mau seperti yang dikatakan oleh sebagian golongan itu. Maruk dengan khulafa atau maruk dengan khilafah. Tidak sama sekali. Beliau itu sudah dididik oleh Nabi. Semua sahabat Nabi tidak ada yang semacam itu. Tidak seperti tuduhan mereka itu yang sangat kejam kepada sahabat-sahabat Nabi. Semoga kita diselamatkan daripada tuduhan-tuduhan semacam itu ya. Semoga kita diselamatkan lisan kita daripada berbicara tentang sahabat begitu pula hati kita daripada suudon kepada salah satu daripada sahabat Nabi sudah kita tidak berjumpa dengan mereka dalam mendapatkan kemuliaan, jangan sampai kita akhirnya dicibirkan oleh para malaikat dan kita dijelekkan oleh Allah Taala karena kita berbicara tentang mereka. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu setelah menjabat satu hari sebagai seorang khalifah. Maka tiba-tiba beliau itu membawa pakaian-pakaian karena Sayyidina Abu Bakar ini terkenal sebagai pedagang kan sebagai seorang yang kaya raya, tapi beliau juga termasuk yang paling banyak sodakohnya. Suatu waktu ketika beliau itu diumumkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumpulkan para sahabatnya supaya mereka memberikan sodakohnya dan diberikan kepada Nabi Alaihi Wasallam untuk persiapan peperangan Jaisul Usroh yang terkenal tuh peperangan Tabuk maka saya Abu Bakar Siddiq pertama kali yang keluar dari masjid Nabi setelah mendengar seruan Nabi. Pertama kali yang datang kepada Nabi, saya Abu Bakar Siddiq juga. Kedua, dengan Umar bin Khattab. Nah, saya Umar bin Khattab pada waktu dia mendengar seruan Nabi tersebut, maka di dalam hatinya terlintas pikiran, ah sekaranglah saatnya untuk mengalahkan Abu Bakar. Aku selalu kalah sama dia. Sekarang saatnya. Nah, maka begitu lihat Abu Bakar keluar, dia keluar juga. Maksudnya biar cepat pertama kali yang datang kepada Nabi. Eh, ketika masuk masjid sudah Nabi sudah bersama si Abu Bakar Siddiq. Ketika Nabi SAW melihat keduanya, Nabi SAW tersenyum gembira. Kemudian Nabi SAW berkata begini pada Umar Khattab. Galia ya Umar, kedudukan kalian berdua di sisi Allah seperti bagaimana usaha kalian untuk meraih ridhonya. Wahai Umar, lebih ya Rasulullah, apa yang kau bawa? Galia ya Rasulullah, dengan semangat dia mengucapkannya dan dengan keyakinan yang tinggi, dengan kepedian yang luar biasa dia mengucapkannya maksudnya apa? Nah, ini sekarang saatnya aku mengalahkan Abu Bakar. Nah, itu. Faliyatanafasu. Nah, ini maksudnya nafasil mutanafisun ini maksudnya gitu. lihaza faliyak malil amilu Nah, jadi intinya semacam ini kita saling berlomba-lomba untuk kebaikan. Untuk kebaikan kita harus berlomba-lomba. Tapi kalau untuk dunia enggak. Apalagi untuk keburukan enggak. Nah, dunia itu bukan untuk dilomba-lombakan. Tapi akhirat dilomba-lombakan. Ayo, siapa yang berhak ya, siapa yang berhasil mengalahkan semua dalam lomba lari, maka hadiahnya dia akan mendapatkan soft yang pertama. Ada nggak bisa? Ada nggak gitu? Nah, tapi yang dilombakan itu adalah dunia. Siapa yang berhasil melewati semuanya, yang pertama kali datang, pertama kali melewati finish, maka dia itu berhak melakukan uang 10 juta urami. Oh, hadiah umroh, sak kota ikut semuanya. Lari jalan dulu. Nah, tapi kalau seumpama diumumkan ayo siapa yang mau berjalan yang paling lama, yang paling jauh, maka dia itu berhak mendapatkan hadiah berupa sholat jamaah 40 hari. Tidak ketinggalan. Takbiratul <laughs> ihram. Ada yang daftar? Hah? Ditoleh pun tidak dibaca begitu saja, seret lewat. Nah, gitu. Nah, kenapa? Nah, ini beda dengan para sahabat Nabi. Akhirnya apa? Dari Umar, apa yang kau bawa? Dijawab oleh Nabi SAW. Gali ya Rasulullah, aku membawa separuh hartaku. Gembira, bergembiranya seorang muslim karena perbuatan kebaikannya itu nggak apa-apa. Yang penting jangan ujub. Nah, gitu. Kalau ujub itu merasa bosnya ini semua karena aku. Nah, itu nggak boleh. Ini semua karena hidayah yang Allah berikan padaku. Itu yang benar. Nah, paham? Nah, tapi kalau kita berbangga dan merasa senang karena kita sudah pernah berbuat baik, itu bagus. mansarathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min. Barang siapa yang merasa senang dengan kebaikannya dan merasa sedih dengan kelakuan yang tidak baik darinya, nah itu adalah orang tapi kalau sebaliknya, kalau munafik itu kalau sudah melakukan kebaikan nyesel dia. Ya kenapa aku sodako ya tadi ya? Nah, itu munafik itu. Kenapa aku baik sama dia ya? Nah, itu munafik. Kenapa aku harus menghormatinya ya? Nah, itu munafik gitu. Tapi kalau berbuat dosa nggak ada penyesalan sama sekali, nggak ada sedih sama sekali. Nah, kita kan mukmin, kita kan umatnya Nabi. Nah, pasti nanti kalau sudah kita sudah banyak numpuk dosanya, tinggal umroh deh, pulang selesai deh. Nah, gitu. <laughs> Itu orang munafik tuh yang kayak gitu. Jangan ditiru. Nah, tapi orang mukmin itu seperti tadi. Ya Rasulullah aku bawa separuh hartaku. Maka Rasulullah mengatakan semoga harta yang kau bawa itu menjadi harta yang dibarokahi. Harta yang diterima oleh Allah Ta'ala. Dan menjadi kebaikanmu di dunia sampai di akhirat nanti. Dan kau ya Bakar. Apa yang kau bawa? Maka beliau katakan ya Rasulullah aku bawa seluruh hartaku. Sehingga begitu dikatakan yang semacam itu Rasulullah Bakar. Langsung Sayyidina Umar, Umar itu mendelongok lihat Sayyidina Bakar. Maksudnya kalah lagi, kalah lagi. Ya itu sahabat Siddiq. Sehingga Nabi SAW untuk menguji keimanannya. Dan untuk mengajarkan kepada kalian semuanya. Nabi SAW bertanya kepada sahabat Bakar Siddiq. Gali Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka dengan lantang dan dengan suara yang pasti beliau jawab, Gal Allah wa Rasuluh. Allah dan Rasulnya aku tinggalkan untuk mereka. Inilah. Ini orang yang memikirkan akhirat. Ini orang yang memiliki ridhonya Allah. Ini orang yang begitu beriman kepada Allah bahwasanya semua yang kita miliki itu adalah titipan. Ketika Allah membutuhkan, berikan semuanya. Nah, berikan, sodakohkan selama kita mampu. Nah, itu maksudnya. Nah, itu saya apakah sedih. Ketika menjabat sebagai khalifah, beliau keluar membawa pakaian karena beliau itu seorang pedagang konveksi. Tahu konveksi kan? Pakaian-pakaian jadi itu bahwa ketemu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Galia Abu Bakar, apa yang kau lakukan? Galia ya Rasulullah, uh, ya Abu Bakar, aku ini mau, ya Umar, aku mau berdagang untuk memberi makan keluargaku. Apa katanya dia? Kau sudah bukan saatnya lagi berdagang. Kamu sekarang orang sibuk, jangan disibukkan dengan sesuatu yang sifatnya atau nilainya itu dunia. Nah, terus bagaimana saya makan? Kata Sayyidina Abu Bakar, Nah, berapa yang kamu butuhkan? Berapa yang kau perlukan? Biarkan saya yang mengeluarkannya daripada Baitul Mal itu. Siapa sendiri merasa tidak berhak untuk mengambil daripada Baitul Mal. Sehingga memerlukan kepada penyataan daripada Sayyidina Umar bin Khattab untuk memberikan gaji kepada Syekh Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Akhirnya apa? Diterima tawaran ini karena memang mengurusi kaum muslimin lebih penting daripada urusan keluarganya. Di saat itulah maka beliau itu mengambil gaji daripada Baitul Mal. Tapi lihat apa yang terjadi. Dua tahun enam bulan beliau menjadi seorang khalifah. Ketika beliau sekarat, beliau berpesan kepada putrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha warda. Kali Aisyah, engkau hitung. Dari mulai aku menjabat sebagai khalifah sampai detik ini, berapa yang aku ambil daripada Baitul Mal? Apa saja yang aku ambil daripada Baitul Mal? Semuanya kembali ke Baitul Mal. Jangan ambil sedikit pun, semuanya kembali ke Baitul Mal. Jual hartaku, ambil yang bisa dijual, lalu berikan dan kembalikan semuanya ke Baitul Mal. Nah, coba lihat. <laughs> Ada pejabat kita semacam ini? Yang ada itu setelah jadi pejabat jadi tambah kaya, bukan tambah miskin. Kalau semua pejabat seperti itu semuanya seperti saya Abu maka juga seperti saya Abu dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, nggak ada yang mau Misalnya Abu Bakar Siddiq ketika ditunjuk menjadi pejabat, apa yang terjadi? Beliau kembali lagi ke masjid, dikumpulkan seluruh kaum muslimin dan dikatakan, terima kasih banyak kalian telah memilihku. Karena husnudon kalian, kalian menyangka bahwasanya aku adalah orang yang terbaik di antara kalian. Padahal aku bukan yang terbaik di antara kalian. Oleh karena itu, setelah aku terima, maka sekarang dengan niat untuk meraih itu Allah Ta'ala, sekarang aku kembalikan lagi kepada kalian kembalikan lagi, nggak mau. Mana ada setelah capek-capek pemilu pilkada, setelah jadi presiden atau menjabat suatu jabatan, eh diumumkan, mulai sekarang aku melengserkan diri misalnya. Ada pernah dengar? Pasti di koran-koran itu orang gila tuh, ha, gitu. <laughs> pakai sebut seperti itu. Nah, tapi lihat saya pakai sedih. Begitu dikatakan seperti itu oleh pakai Siddiq, semuanya berteriak di masjid. Enggak. Kami tidak rela kecuali kepada engkau untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW. Barulah kemudian kalau begitu baik, tapi dengan syarat. Kalau aku benar dukung, tapi kalau aku salah engkau tegur aku. Karena aku sudah berkorban untuk kalian, kalian harus berkorban untuk kami, untuk saya, urusan akhirat saya. Itu yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq. Oleh karenanya, kalau beliau waroknya semacam itu, maka kalau kita ingin menjadi seperti beliau, harus warok juga. Kenapa? ilmu yang kita miliki itu adalah ilmu yang bermanfaat, bermanfaat, ilmu yang berupa cahaya, bukan ilmu biasa. Nah, oleh karena itu, maka lihat juga kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau kepada Syekh Umar bin Khattab yang beliau itu setelah menjabat sebagai khalifah setelah Nabi, maka pertama kali yang diterima oleh beliau itu apa? Pengembalian harta gaji selama siapa Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Pertama kali yang diterima. Apa itu? Bentuk e, sebuah kuali, tahu kuali, kayak wajan untuk masak itu. Nah, kemudian berasnya apa semuanya yang dimakan oleh Abu Bakar Siddiq semuanya dikembalikan kepada siapa Umar Khattab. Begitu diterima yang semacam itu, apa kata siapa Umar Khattab? Laqad at'abtana ya Abu Bakar. Engkau telah membuat aku capek wahai Abu Bakar. Nah, artinya apa? Kalau engkau sebagai sahabat Nabi, orang yang terbaik di antara kita, semacam ini, maka aku harus bisa mengikutimu. Dan yang terjadi adalah demikian. Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Khattab itu terkenal zuhudnya luar biasa. Beliau itu mengatakan dan sering beliau itu meneteskan air mata seraya berkata, "Habislah Umar, habislah Umar. Kesian Umar, kesian Umar. Kalau dia itu tidur di siang hari berarti dia itu telah melalaikan hak masyarakatnya." Tapi kalau dia tidur pada malam hari, maka berarti dia itu telah melalaikan haknya sendiri. Coba lihat. Sehingga apa? Beliau setelah menjabat menjadi seorang khalifah tidak pernah tidur dengan maksud tujuan untuk tidur. Tapi tidurnya beliau itu semuanya tidur karena ketiduran. Jadi nggak pernah ambil bantal, taruh, udah itu tidur. Lagi sholat, tidur. Lagi etika tidur. Nah, itu. Jadi nggak pernah langsung istirahat seperti itu. Kalau malam hari apa dilakukannya? Malam hari selain beribadah dia itu pergi ke pelosok-pelosok desa, pelosok-pelosok kota untuk melihat bagaimana masyarakatnya, bagaimana rakyatnya. Jadi jangan kira bahwa saya belusukan itu dipakai orang-orang sekarang. Belusukan itu dari dulu zamannya Sayyidina zamannya Rasulullah SAW itu sudah belusukan. Setiap pagi Nabi SAW itu habis salat subuh itu dilihat, ah mana sahabatku yang ini, mana sahabatku yang ini, semua ditanya. Sakit, ayo kita jenguk dia. Tidak tahu ya Rasulullah kenapa? Ayo kita lihat bagaimana keadaan dia tuh. Itu dari mulai Nabi diajar kepada sahabatnya. Sahabatnya juga seperti itu. Jadi bukan seperti sekarang kadang-kadang cuma pencitraan namanya itu. Setelah menjadi nggak dilakukan. Ya semoga kita harus husnudon aja kepada mereka semoga e, terus akan berlanjut bukan hanya pada waktu pilka pilkada tapi semoga berlanjut gitu. Karena itu kan sebagian daripada halnya Nabi sebagian daripada ahlaknya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sebagian daripada ahlaknya Sayyidina Umar bin Khattab, sebagian daripada ahlaknya sahabat yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada mereka semuanya. Oleh karenanya kita sebagai seorang talibul ilim yang akan menjadi seorang yang alim yang nantinya menyebarkan ilmu dari sekarang kita harus warok. Kalau ada makanan yang subhat jangan dimakan. Nanti enggak apalagi yang haram. Apalagi kalian sebagai ibu. Kalian itu beda sama laki-laki, tahu? Tahu nggak? Nah, bedanya apa? Bedanya itu kalian punya rahim. Laki-laki nggak ada yang punya rahim. Kalau ada laki-laki punya rahim, maka diragukan kelaki-lakiannya. Nah, ngerti nggak? Nah, laki-laki nah, itu nggak punya rahim, tapi perempuan punya rahim. Rahim itu untuk apa sih? Rahim itu untuk apa? Menghimpun, menampung menampung sebuah sperma yang nantinya akan bertemu dengan indung telur yang dikeluarkan oleh seorang wanita yang karenanya kemudian menjadi sebuah ja, janin. Ah, janin itu kan melalui proses makan. Emang nggak makan janin? Nah, sperma itu makan, janin juga makan, makanya tumbuh. Nah, kalau soal kurang makannya mati. Nah, jadi makan. Makanya dari mana? Diambil daripada intisari yang kau makan Nanti enggak? Intisari yang kau makan itu menjadi apa? Darah dan air susu. Nah, sedangkan darah itu kalau sudah menjadi darah, apakah ada darah? Ini darah 2015, ini darah 2014, ini darah 2009, ini darah 2010, ada tak? Yang terjadi apa? Satu nyatu jadinya. Yang kau makan ini tiap hari ini jadi darah. Nah, sekarang kalau mana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya. Manistara sauban bi ashrati darahima wa fihi dirhamun min haram lam yaqbalillah salatahu madama fihi barang siapa yang membeli baju dengan harga 10 dirham di situ ada satu dirham yang haram satu dirham saja berarti apa 10 persennya yang haram maka Allah tidak akan menerima salatnya selama dia pakai baju itu maka kemudian Al Habib Abdullah Haddad mengomentari hadis itu dalam kitabnya Nasaih Diniyah kalau ini satu dirham daripada sepuluh dirham harganya yang haram, bagaimana kalau semua semuanya haram? Kalau ini dalam baju yang melekat dengan badan kita menjadi sebab sholat kita tidak terima oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kalau semua dimasukkan ke dalam badan? Bagaimana cara memisahkannya? Kalau kita beli baju haram, kalau kita pakai, nggak sah sholat kita. Tapi kalau lepas, pakai baju yang lainnya, sah. Nah, sekarang kalau kita makan haram, Bagaimana kita akan menerima bisa diterima sholat kita? <laughs> Oleh karenanya pantas kalau Nabi SAW mengatakan kebaran siapa yang makan haram atau makan bangkai maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Pencuciannya itu 40 hari lamanya. Sholatnya tidak diterima. Artinya apa? Rahmatnya, barokahnya tercegah. Nah, yang semacam ini, yang kau makan itu jadi darah. Darah itu loh, yang ngasih makan untuk janin nanti yang janin kamu itu tumbuhnya dari yang semacam itu. Oleh karenanya kenapa Nabi SAW bersabda, Takhayyaru linitafikum fa innal irqa dasas. Hendaknya kalian itu memilah-milih. Fem. Tempat yang menampung akan spermamu itu. Karena apa? Sesungguhnya urat yang membentuknya itu sangat berpengaruh. Jadi selalu Ustaz katakan terutama di dalam kitab yang terakhir itu, anakku investasi akhirat itu. Anak yang soleh itu tergantung kepada ibunya. Kalau ibunya soleha, anaknya soleh. Walaupun ayahnya nggak soleh. Nanti nggak? Nah, tapi kalau ibunya nggak soleha, anaknya nggak soleh. Walaupun ayahnya soleh. Nah, jadi pastikan itu. Camkan baik-baik. Oleh karenanya kalian itu sekarang menjadi rebutan. Banyak orang yang datang ke pondok untuk mencari istri-istri solihah Nah, jadi harusnya kalian itu benar-benar memastikan bahwasanya apa yang diduga oleh mereka benar-benar ada pada diri kita. Jadi sekarang kita berjanji anak mau jadi seorang yang soleh, seorang yang solihah. Siapa yang solihah? Solihah itu adalah orang yang melaksanakan semua haknya Allah dan semuanya haknya daripada hamba-hamba Allah. Itu adalah solihah. Kalau terus begitu meningkat menjadi seorang wali. Nah, oleh karena itu maka apa yang bisa kita lakukan terutama di hari-hari yang mulia ini lakukan. Paham? Jadi besok kita puasa, Hari ini kalau puasa kuat nggak apa-apa, tapi kalau nggak kuat jangan. Nggak kuat ini maksudnya apa? Nggak kuat menahan ngantuk. Yang penting sekarang ini ngantuk nggak usah puasa percuma. Nggak usah puasa. Gitu. Dan kita semangat, ada ah, yang ngantuk. Sian deh. Nah, itu bisa jadi karena pengaruh daripada yang haram. Bisa jadi atau yang syubhat. Bisa jadi sampai oleh Allah Taala di bukmun, sumun, ah, gitu. nah, gitu. Umyun fahum. Syuruh. Nah, kenapa? Karena ada pengaruh makanannya itu yang syubhat. Makanya jangan mau tidur, jangan mau ngantuk. Nah, dan kalau dikasih tahu langsung diterima. Nanti nggak udah kasih tahu berkali-kali masih saja ngantuk. Jangan kalah sama setannya. Setan itu terkutuk, nggak ada nilainya sama sekali di mata Allah. Lawan, lawan dan lawan. Jangan pernah kita itu menyerah kepada setan. Senang, mau senang setannya. Bertepuk tangan. lo bilang gitu. Mau kamu tidur gini itu sama setan saya mau nah, jangan mau seperti itu nah, kemudian ini kesempatan jadi besok hari Kamis insya Allah kita akan menyembelih korban ya nah, ngerti nggak nah, jadi usahakan insya Allah kita akan uh, proyeksikan kita akan uh, supaya apa disuting jadi biar kalian lihat semuanya karena sunnah untuk melihat ya sunnah untuk melihat Eh, bagaimana prosesnya itu eh, yang yang bisa melaksanakan sendiri melaksanakan sendiri tapi kalau nggak bisa maka di uh, menyaksikan saja nah, jadi kasih tahu sama orang tuanya ini kesempatan begitu disembelih darahnya berada di atas tanah saat itu juga semua dosanya diampunkan kalau orang tua kalian itu punya uang lebih nah minta kalian ya ibu kalau ridho berikan kepada saya biar saya dosanya diampunkan dosanya Allah Taala gitu. tapi kalau nggak kalau sumpah mereka itu tidak mampu atau hanya untuk dirinya saja, ya silahkan eh, mereka atas nama mereka eh, silahkan gitu. Jadi yang penting adalah kalau ada kebaikan jangan pernah melintas saja, tapi biarkan kebaikan itu kita laksanakan dan kita sebarkan serta kita kerjakan sama-sama. Akhirnya kita minta kepada Allah Taala semoga kita termasuk yang berkorban dengan jiwa kita, dengan harta kita, dengan harga diri kita, dengan perasaan kita, dengan energi kita, dengan waktu kita dan dengan semua modal yang Allah berikan kepada kita. Berkorban untuk meraih ridho Allah. Berkorban untuk meraih ridho Nabi Muhammad SAW. Berkorban untuk mendapatkan sebuah kedekatan bersama Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat, di pada mahsyar dan ketika melewati sirat serta bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang semacam itu dan semoga yang semacam ini juga ditetapkan kepada seluruh saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada dan semoga Allah berikan kenikmatan, kebahagiaan, kesejahteraan, kesentosaan bagi mereka semuanya. Ala hadiniyah saliha wa ala sal al fatiha. Ya Rabbana atarafna